Wonten majelis engkang mulia menika dalam rangka menghormat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan mudah-mudahan mampu memotivasi kita untuk selalu meneladani perilaku Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupan sehingga kita secara pribadi dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara lebih cocok kepada apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah karena hanya dengan itu kita akan bisa menggapai kebahagiaan hakiki fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Allahumma sholli ala Muhammad rahmat ta'zim beserta rahmat salamnya Allah semoga senantiasa terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam priyagung ingkang sayang kalih umatipun ingkang sangat mencintai umatipun engkang tidak rela kalau masih ada satu saja umatnya yang tercecer di neraka atas jasa Rasulullah maka pada saatnya nanti seluruh umat Islam yang mati dalam keadaan iman sekalipun amal hasanahnya amal bagusnya cuman sedikit pasti semuanya akan masuk surga umatnya kanjeng nabi ini rak dibagi telu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang sepertiga masuk surga tanpa perhitungan, tanpa hisab. Mudah-mudahan kula jenengan sedaya sing ten mriki masuk golongan niki. Jadi masuk swarga niku langsung tidak menangi neraka. Tidak mengonangi neraka durung dibuka. Iki umatnya Kanjeng Nabi sing sepertiga wis nyang swarga. Embo. Eh, wa thulutsu nabi bidzunubihim wa khotayahum fayughfaru lahum. Yang sepertiga kathah dosane, kathah kesalahane, tapi di sepuro kabeh akhirnya yang mlebu swarga wa thulutsu Nabi Dunubi wa khotoya idham sing sak protelon niku dosane akeh kesalahane gawedi gedhe niki sing kendel dihukum ten neraka dhisik soale neraka niku gak iso dipanggoni wong sing sik nanggung dosa Es eh, swarga niku gak iso tinggoni wong sing sik nanggung dosa, kudu bersih. Mangkane leren dikopyok dhisik nduk nggone neraka. Suwene tergantung kadar dosa dan kesalahannya. Pada saatnya nanti sedoyo dintas mlebet swarga. Neraka sing kangge nyiksa umat Muhammad niku neraka sing dukur dhewe jenenge neraka jahanam. Jadi pada saatnya nanti neraka jahanam niki kosong tak berpenghuni. Kowe modelmu kaya gak percaya tak omongi. Lah sing wong kafir, wong munafik iku nduk ngisore, ngisore jahanam sing luwih nemen. Dadi neraka jahanam iki gawe nyiksa umate Kanjeng Nabi. Sing dosae akeh kaya potongamu ngono iku. Apan gak berseni mulai saiki awas Tenono. Tapi pada suatu saat nanti neraka jahanam itu akan kosong tak berpenghuni ketika umat Muhammad wis dintas kabeh mlebu swarga kabeh. Alhamdulillah. Pokok mati matine nggawa iman. Melalui Kanjeng Nabi. Kula penjenengan kenal Allah. Melalui Kanjeng Nabi Pulau penjenengan kenal aturan-aturan agama, ngerti halal, haram, makruh, mubah, wajib, sunnah melalui kanjeng Nabi. Pulau jenengan kenal Al-Quran, yang Quran itu bisa menjadi benteng dari neraka. Ilmu sing aneh, repot iku lho. Nganti puluhan tahun, lah zaman gelem marek nggone para kiai. Sampeyan wis dikai olahan mateng kari ngemplok. Enak. lo nek gelem marek ndungone Kanjeng Nabi mesti ngunduh syafaat. Lek gelem marek ndungone Gusti Allah mesti ngunduh rahmat. Piro sih akeh dosamu? Piro sih gedene kesalahanmu? Lek wis oleh rahmatnya Allah, lek wis digerojok syafaate Rasulullah, sak gede-gedene dosamu, sak akeh-akeh salahmu, ketutup. Lah nek wis dosa lan kesalahanmu ketutup sangka gedene rahmate Allah, mergo digerojok syafaate Rasulullah, sing ketok lah kari apikmu ta. Ya walaupun apikmu cuma siti, kapan sih pernah tahu apik? Walaupun apiknya cuma titik, walau hanya sekedar bersenyum, titik aneh, Tapi dosa lan kesalahan sing gedhi-gedhi mau wis ketutup. Ya amal-amal bagus sing cilik sing titik iku sing iso nonton kula panjenengan menuju ke surga Allah. Bapak-bapak jenengan sholat Jumat nggone masjid, sing ngongkon gawe masjid iku sapa? Kanjeng Nabi, zaman ngaji ngene iki. Kanjeng Nabi sing merintah sing sampean rawuhi iki majelise Kanjeng Nabi, majelise Rasulullah. Gek lungguh ning majelis ngene iki diarani taman suwarga. Iki taman suwarga iki masih nyemek-nyemek ngene iki. Artinya dari nilai fadilahnya. Musa jam ndok kene luwe apik timbang salat sunah 1000 rakaat. Sapa tau salat sunah 1000 rakaat? Aku gak tau. Ketika penjenengan mendengar ayat-ayat Al-Quran berkumandang, bukankah itu aslinya adalah suara kanjeng Nabi? Hanya saja melalui mata rantai dari bibir-bibir manusia dalam sejarah yang panjang. Paham pora ya tidak ngomong model ini. Lah pantas kita hormat, kita wajib bersyukur dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nyon ngapunten, apa nono sing ngarani maulitan bid'ah, solawatan bid'ah, yasinan tahlilan istighosahan bid'ah macem-macem. ngerti nih gue, jarno ae. Kula adik ditakoni, ya apa lek ana sing ngilokno bid'ah, bid'ah, bid'ah, wis jarno. Kok Jarno? Nah, orang dia ngomong pakai congor-congornya sendiri. Yang penting nggak kita ladeni kan yo ya ayem ae to anteng ae aman. Sing garakno rame yo sampean ladeni. mana ati. Lah apa sing ngono ya, atik panas? Mau sampean yo gak krowa. Babak boleh baterai nentek lah mandek-mandek dhewe ya. Ngono iku tiwasan ladeni tidak debat. Ya ora ono enteke wong gak kira Soalnya hati ini wis dikunci wisan, wis babah. Makanya lek aku sering tak kayak guyonan, aneh. Yasin niku surat Al-Qur'an kok gak oleh. cari nih, nek Yasinan gak oleh, lek Yasin oleh. Lek tahlil api kaya sing no. ya Jauzili mau. La ilaha illallah. Petang ewu so ilang. Tapi tapi nek tahlilan iki gak ana tuntunane. Jarene ngono. Nah aku ya simpel ae ngomong. Oh dadi nek yasin oleh yasinan gak oleh. Yo tahlil oleh tahlilan gak oleh. Iku lak cuma istilah. Berarti lek ngono sarung oleh sarungan gak oleh. Ya ploroten ngono. Kotang oleh kotangan gak oleh. Yo kewer-kewer yuk. Lah wong sing wis di anak no maulid, diadakan sholawat, majelis dzikir, istighosa pengajian di mana-mana. Angke wong sing uripe sing gak cocok karo Kanjeng Nabi Apalagi seandainya semua itu ditiadakan. Tahlilan ndak ono, istighosaan gak ono, zikir ndak ono, donga ndak ono, sholawatan ndak ono, pengajian ndak ono. Malah dadi apa wong pilang? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Perjalanan dakwah Kanjeng Nabi niku ada beberapa tahapan. Bapak Ibu jemaah sekalian, yang pertama fase Makkah. Kanjeng Nabi tasik dan Mekah 13 tahun. Selama di Makkah itu misinya Rasulullah membebaskan manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang islamiyah minadzulumati ilan nur yang biasanya sering disampaikan MC membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Meskipun kadang ono sing salah paham dianggap Kanjeng Nabi Gue pegawai PLN. Tukang listrik kok. Nah, membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. <laughs> Artinya dari kemusyrikan menuju keimanan mengajak kepada manusia untuk mentauhidkan Allah la ilaha illallah maka selama periode Mekah ini Islam belum ada aturan-aturan macam-macam dereng wonten hukum hukum hukum hukum undang-undang syariat belum soalnya ini kita sih tahap penggemblengan hati. Tasik tahap penggemblengan pondasi utama dalam beragama yang namanya iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya iman itu ibarat bangunan sebagai pondasi. Dadine bangunan niku ya apa ditentukan oleh pondasinya. Betul? Kalau pondasinya kuat, bangunannya pasti hebat. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya mudah runtuh. Maka untuk menjadi orang baik modal utamanya adalah iman. Sama teliti gue Al-Qur'an, apa nerangno amal soleh mesti gandengannya iman. Nah, ono amal soleh tok nggak ono lek gak ada digandeng iman. Amanu wa amilus Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Iman itu merupakan penggerak amal soleh. Mulane leh ngarteni amanu wa amilus sholihat beriman dan banyak beramal soleh bukan hanya beriman dan beramal soleh saja soalnya niki lafate jama, beriman dan banyak beramal soleh Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian Orang yang punya iman pasti banyak amal solehnya Demikian pula sebaliknya, banyaknya amal soleh yang dilakukan seseorang itu akan mempertebal dan menguatkan keimanannya. Eh, rapaham ya wis. Uang itu apa dua iman, mesti amale soleh. Lainnya iman yang kuat juga kira nakal. Wih, Makanya gak ono, wong katanya nyopet kok mau donga nawaitul nyopet alillahi taala ndak ono. Sampai saya pernah sampaikan sabda Rasulullah, la yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Maling gak kira nyolong andaikan dia punya iman. Ketika dia nyolong waktu itu imannya lagi hilang. Kan iman itu fluktuatif. Yazidu wa yang kusu mengalami pasang surut Kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang, bahkan iman bisa habis sama sekali. Lah maling tepak nyolong, itu imane pas entek. Andekan isi ono imane, gak kira nyolong. ini gak ono orang katanya nyolong mau bismillah gak ono. Ono ah, orang nyopet bismillah Allahu akbar ber gak ono. Gak ono. Wala yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Orang tidak mungkin berzina andekan dia punya iman. Ini gak ono orang zina orang tawasul gak ono uh, Adinda Lonte yang saya cintai. Sebelum kita melakukan proses perpetinggiringan ini, marilah sama-sama kita bertawasul dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perpetinggiringan ini dibarokai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Lah karena iman ini fluktuatif mengalami pasang surut, kita harus berikhtiar maksimal untuk selalu mempertahankan istiqomahnya iman. Makanya dalam beberapa kesempatan saya utarakan dalam beriman kita harus pakai filosofinya ikan laut. kutu koyo iwak segoro. Iwak segoro itu masih dikum di banyu asin tahun-tahunan. Nanti pun di segoro sing banyu asin, tapi gak terpengaruh, gak melu-melu asin. Gak percaya. Entasen kok iwak segoro dilatono. gak kira asin padahal uripe nduk banyu asin, dikom bertahun-tahun ndek banyu asin. Gak terpengaruh gak kata asin. Lapo? iwak urip. Uang apaan imane urip? Masih tak kena pengaruh jahat kaya apa, kena pengaruh maksiat kaya apa. Aman. Wis ta lah, ya tempat perjudian di lingkungane. Gak kira katut melu judi wong imane urip. Wis ta lah gawe tempat karaoke, ndok garepe omahe. Gak kira terpengaruh wong imane urip. Padha karo iwak segara sing urip iku dikomo banyu asin gak kira katot asin wong iwake urip. Wis ta lah gawe tempat prostitusi isin ana arek wedok sing ayu-ayu mbuh lek iku ndak kira katut imane urip kok Lek gak lali jare. Lek lali ku berarti imane hilang iku. Apa imane mati? Lah untuk menghidupkan iman. Nah, di melalui majelis-majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat untuk menghidupkan iman. Satu, Rasulullah membebaskan manusia dari kemusyrikan. Membebaskan manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang Islamiyah tapi tidak secara frontal jenengan kula aturi sak derenge Kanjeng Nabi lahir masyarakat Makkah niku wis gadah tradisi tawaf muteri Ka'bah ya mesti masuk tawaf muteri gerdu nah iku kate bantah ya Kanjeng Nabi gorong lahir masyarakat Arab Mekah jahiliyah waktu itu wis duwe tradisi tawaf, ngubengi Ka'bah wis duwe. Nah, masyarakat jahiliyah dulu tawaf mengelilingi Ka'bah itu sambil telanjang bulat. Sambil mengitari Ka'bah itu. Ya, membaca mantra-mantra, pujian-pujian kepada sesembahannya. Yang disembah, yang dipuja-puja Ya berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah yang jumlahnya 360 itu. Nah kemudian kanjeng Nabi diutus dari Rasul. Tidak menghapus budaya itu secara frontal. Wes gak oleh total. Ndak. Muterine Ka'bah tetap. Budaya itu dipertahankan. Tawafnya muteri Ka'bah tetap cuma aturannya yang dirubah. Sing biyen telanjang bulat ganti nutup aurat. Yang dulu membaca mantra-mantra kepada dewa-dewa sesembahannya diganti talbiyah, diganti kalimah-kalimah thayyibah. Yang dulu yang disembah berhala-berhala 360 di sekitar Ka'bah itu yang disembah sekarang Allah Halo? Nah, metode seperti itu yang diteruskan oleh para wali pejuang agama di Nusantara ini. Jadi budaya Jawa khususnya tidak langsung haram diberangus secara frontal. Boten. Bahkan dipadukan antara agama dengan budaya. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat dan akidah, no problem. Why not? Nek gak gawe cara ngono, mungkin sampai saat ini Islam sulit masuk ke Indonesia. Makanya Islam mudah diterima masyarakat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk Nusantara karena sistem penyebarannya yang pakai proses akulturasi budaya. Gak ngerti ya tidak model ini gitu Enggak kok sidik-sidik bid'ah syirik boten, masyarakat itu malah dirangkul budaya dipadukan dengan agama, gampang diterima. Ngono lho. Makanya sampean lek gawe pengajian, ngundang kiai ojo sembarangan. Angger jenggote dawa mbok undang. Lek iso golek kiai sing model ngene iki. Yang kedua, membebaskan manusia dari gaya hidup yang sekuler, yang materialistik, kapitalistik, individualistik, hedonistik, wah, lewincip omongannya. Gaya hidup kedonyan. Segala sesuatu itu ukurannya teko donya. bang abunten. Dan sekarang kita sudah kembali ke pemikiran seperti itu walaupun gayanya berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba digone gone pilang kene ukurane wong sukses iku mergo agama ta mergo donya? Oh, gak pati nyaut ya. Orang dianggap sukses, ndek gone pilang kene iki lho, ukurane iku agama ta donya. Orang dianggap hebat iku mergo prestasi ibadahe ta mergo sugihe. Kok padha ya karo nggonku. Makanya Rasulullah membebaskan manusia dari gaya pikir yang materialis seperti itu. Bahwa memang sukses di dunia ini bisa jadi ukurannya harta, tapi bahagia itu ukurannya hati. Ini yang harus kita benahi. Kan banyak orang yang hartanya berlimpah, tapi hatinya nggak bahagia. Di mobil pitu nang kena setruk ngono iku. Enggak iso numpaki mobilnya balas langsung numpaki sopir. Dia ini malah ditumpakno kursi roda didorong do sebelah. Mobil pitu tumpakane geledekan. Kan percuma loh. Pindah ke Madinah, kesuwen kok diurut siji-siji. Rasulullah mulai membangun pertumbuhan politik yang dalam istilah kerennya disebut dengan political society. Oh, gak ngerti toh? Tanpa membeda-bedakan atau lebih tepatnya memanusiakan manusia bahwa semua yang bernama manusia diperlakukan sebagaimana manusia ayo tanya nyauto lek pancen sampean manusia nyauto sing gak nyaut berarti bukan manusia memanusiakan manusia bahwa semua yang bernama manusia diperlakukan sebagaimana manusia Allahumma sholli ala Muhammad tanpa membeda-bedakan warna kulit ras suku golongan semua diperlakukan sama yang membedakan adalah ketakwaannya Inna akramakum indallahi atqakum. Podo kabeh. Berikutnya. Nomor piro ya? Wis berikutnya ngono ae, gak apal nomore urutane, kesuwen kok. Manusia yang luar biasa. Secara kurikulum desain Rasulullah itu manusia. Ya koyok kulon jenengan karena manusia Beliau ya makan, ya minum, ya melek, ya sare, ya sehat, ya sakit, ya ya ya seneng, ya tahu susah, prihatin, ya nate warek, ya nate luwe, ya nikah. Secara kurikulum desain Rasulullah niku ya manusia, tapi tidak seperti lazimnya manusia. Muhammadun basyarul la kal bashar. Bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti lazimnya manusia. Akan tetapi Muhammad itu ibarat mintan permata, mutiara yang berada di tengah kerikil-kerikil dan bebatuan. Jadi kancing Nabi kuinten sampean sampean ku kerikil mangkane bura-bura rupamu. Aku ya podo ya buruk ya. Lah nek sampean sing kerikil-kerikil iki, sampean sing buruk-buruk iku kepingin kinclong kaya inten, ya kudu digosok dhisik. Di antara gosoknya melalui sholat malam, qiyamul lail, nek dalu sholato, Tangi ya piece of the tour ngono Rasulullah mampu memberikan keteladanan yang sangat prima. Maka suksesnya dakwah Rasulullah itu karena pakai metode uswatun apa yang disabdakan pasti dilakukan. Ngono satunya kata dan perbuatan kalau bahasa sekarang. Satunya kata dan perbuatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, karena Rasulullah itu juga manusia. Maka saya pernah sampaikan bedanya kita dengan Rasulullah itu kan cuma sedikit. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit nesu, kalau kita sedikit-sedikit nesu. Suksesnya dakwah Rasulullah. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, nggak sampai 23 tahun. Dua kota besar, Makkah dan Madinah, berhasil menjadi Marokizul Hadarah as pusat peradaban dunia.